إن لم تعرفه فذلك بتقدير هو بعد الفاء الذي يدعو اليتيم أن يدفع بأنف عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين أي إطعامه نزلت في العاش بن وائل أو الويد بن مغيرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرون عن أوقاتها آه، الذين هم يراؤون في الصلاة وغيرها ويمنعون الماءون كالإبرة والفأس والكدر والكسأة والقسأة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة الماعون الماعون itu adalah minal ma'ni dari kepada ma'an ma'an itu asy'ul gelil, sesuatu yang sedikit itu namanya ma'an asy'ul gelil. mal ma'an ay mal qalil Ada mengartikan ma'un itu daripada isim maf'ul dari a'ana yu'inu. Dari a'ana yu'inu. Asalnya maun Kemudian diroba-roba jadi ma'un ya ada di Taglib di ada dikatakan galbul makani Araita alladhi yukadzibu bid-din surat ad-din Surat ini ada menyatakan makkiyah murni. Ada yang menyatakan madaniyah murni. Ada yang menyatakan nisfuha makkiyah wa nisfuha separuhnya makkiyah, ada yang menyatakan separuhnya madaniyah. Yang menyatakan separuh-separuh tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim la yahuddu 'ala ta'amil miskin makiyah. musallina المصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم wa ويمنعون الماعون مدنية madaniyah. itu sifatnya orang munafik jadi separuh-separuh أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت أي هل عرفت رأب معنى عرفة متعدي لما لمفعول واحد بمعنى عرفة متعدي membutuhkan satu maf'ul Ara'aita alladhi yukadzibuddin alladhi berarti Jadi maaf katakan araaita di sini <clears throat> bermakna ru'ya bermakna ikhbar akhbara ini menjadi dua membutuhkan dua maf'ul Alladzi yukadzibu biddin maf'ul yang pertama maf'ul keduanya ma'hduf ditakdir man huwa ara'aita alladzi yukadzibu biddin man huwa itu Apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan bidin bil jaza dengan pembalasan nggak percaya dengan hisab dengan nanti balasan di hari kiamat Aihal araf tahu. fadzalikal ladhi yad'ul yatim fa'nya fa jawab itu fa'nya adalah fa jawab karena itu ditakdir untuk menjadikan fak jawab in lam ta'rifhu jika kamu tidak mengetahui dia fadzalikal ladzi yad'ul yatim maka dia adalah orang yang menolak dengan keras anak yatim jadi jawabnya daripada syarat in di sini Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Dhalika itu khobar daripada mubtada yang mahtuf, kalau ditakdir fahuwa dzalikal ladzi yadu'ul yatim. Karena itu Fadhalika bitakdir huwa ba'dal fa'. Takdir huwa setelah fa. Alladhi yad'ul yatim bisa menjadi badal atau jadi ataf bayan Wadhalika alladhi yaduul yatim bisa alladhi yaduul yatim bisa menjadi badal atau jadi ataf bayan. daripada daripada dalika ya. Wadzalika alladhi yad'u al-yatim da'a yad'u ay yadfa'u yadfa'u bi unfin menolak dengan cara kasar. Orang enggak percaya yang mendustakan dengan adanya pembalasan. Oh enggak ada pembalasan itu. Dia adalah orang yang menolak keras daripada haknya anak yatim. Yadfa'uhu bi'unfin an haqqih. Ada yang menyatakan bahwa ini turun karena sebab Abu Jahal. Ada yang sebab Wa'as bin ada yang menyatakan As bin Wa'il, ada Amr bin Aid ada khilaf sini. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul sebetulnya nanti itu. Jadi ini ceritanya ada seorang anak yatim yang melarat yang hartanya dibawa sama mereka, sama Abu Jahal. Datang dalam keadaan terbuka auratnya minta hartanya yang ada pada dia ditolak dengan keras. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Abi Jahal kana wasiyan ala yatim. Abu Jahal dijadikan wasi Orang bertanggung jawab terhadap hartanya anak yatim dan kesejahteraan anak yatim Fajahu uryanan, datang itu anak yatim kepada Abu Jahal dalam keadaan uryanan, terbuka auratnya. Yas'aluhu mimmal nafsih. Dia meminta daripada harta dirinya sendiri. Fadafa'ahu, maka tolak dengan keras sama Abu Jahal. Tapi ada lagi yang menyatakan ini turun karena warisan. Karena di jam jahiliyah yang mewarisi itu nggak ada perempuan, nggak ada anak-anak kecil. Yang mewarisi itu adalah orang-orang yang kuat. Hah? Karena itu ini berarti kalau dikatakan begitu secara umum berarti orang-orang yang tidak memberikan warisan kepada mereka anak-anak anak-anak kecil dan juga kepada perempuan-perempuan. Ada yang menyatakan begitu. Dzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu. Dan orang berustakan dengan pembalasan dan hisab adalah ya wala yahuddu. Wala yahuddu tidak memberikan dorongan, penganjuran nafsahu kepada dirinya wala ghairahu atau kepada orang lain ala ta'amil miskin atas makanan orang miskin. Bukan memperhatikan makanannya, tapi maksudnya it'amil miskin, memberi makan kepada orang miskin. Nazalat fil As bin Wa'il, Awalid bin Mughirah, ada juga menyatakan Abu Jahal dan seterusnya. Gak peduli dengan keadaan orang miskin. Yang penting anak kanyang gak peduli mereka lapar. Yang penting anak bahagia gak peduli orang lain dalam keadaan susah. Wala ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Maka celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun itu orang-orang yang daripada salatnya sahun ghafilun lupa. Maksudnya lupa yuakhirunaha mengakhirkan salat an auqatiha daripada waktu-waktunya salat ngentengken nunda-nunda ngulur-ngulur sampai keluar waktu. Ada lagi menyatakan meninggalkan sholat. Sahun tarikuna sholah maksudnya. Wailun lil musallin. Tapi dikatakan tarikuna sholah. Kif hada? Wa lil musallin disebut musallin tapi Alladina ma'as sholatim sahun tarikun nasolah, sholat tidak musolli kan gitu seharusnya. Dikatakan di sini fawailul lil musallin itu bukan karena dia sholat. Dia diwajibkan baginya sholat tapi nggak sholat gitu loh maksudnya. Dia diwajib di, dia tadi itu diwajibkan sholat. Fawailul lil musallin ay alladzina faradha alaihi shalah gitu. Celaka bagi orang-orang yang diwajibkan sholat tapi an salatihim sahun. Itu maksudnya. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Sahun ghafilun. Lupa dari sholat ada dua, ada menyatakan meninggalkan sholat atau lupa dari sholat, yaitu mengakhir-akhirkan sholat sampai keluar daripada waktunya. Ada kalau kamu perhatikan di sini an solatihim bukan fi solatihim. Kalau ghafilu nafis sholah, ghafilu nafis, yaghfulu fi sholah, itu hatta kita semuanya kadang-kadang lupa dalam sholat dan itu bisa terjadi pada Nabi pun. Nabi kan pernah itu sholat dua rakaat salam. Hah? Ya Rasulullah, aku suratis sholat, udah-udah jadi pendek tak sholat tadi itu. Kalau asahama ya gulu dulu ya kan gitu. Kan ada ada hadisnya tadi itu. Jadi asahu fi sholat kalau lupa di dalam sholat itu orang mukmin bisa bahkan para nabi pun juga bisa gitu. Tapi di sini bukan fi sholatihim tapi an sholatihim lupa daripada sholatnya maksudnya ninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat sampai keluar daripada waktunya dengan sengaja. Hmm? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail ini kalimat yang diucapkan untuk menjelekkan gitu ya. Tapi ada lagi yang menyatakan wail itu wadin fi jahannam. Tastaghithu jahannam min syiddati harrih. Satu wadi lembah di neraka jahanam, neraka jahanam sendiri minta tolong kepada Allah karena nggak kuat dengan panasnya itu lembah jahanam. Jahanamnya kepanasan apalagi anak sama inti ini. Alhamdulillah. Nah, sampai dikatakan lau wudi'at syararatun minu ala jibarid dunya ladabat kalau seandainya satu peltian daripada well dari itu ditaruh di atas gunung dunia, gunung dunia semuanya ini lereh. Alhamdulillah dari. Fawailul musallin alladziina ma'an salatihim sahun. Ini sifatnya orang munafik. Karena itu ada menyatakan ini turun mensifatkan orang munafik. Dan roisnya mereka munafikin adalah Abdullah bin Salul. Itu dikatakan madaniyah. Ayat-ayat ini. Fawailul musallin alladzina an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka yang dikatakan musallin yang diwel tadi itu yang diancam tadi itu. Hah? Eh? Alladzina hum yura'un yaitu mereka yang selalu riya. Misalnya yura'iyun gitu ya. Yura'un. Mereka orang-orang yang riak. Kenapa kok yura'un? Kok ini kan berarti pakai seperti yuqatilun saling membunuh ini yuraun bagaimana karena mereka itu menampakkan amalnya yuri a'malahum fayarawnan nas karena mereka itu menampakkan amalnya mereka dan orang tadi itu menyaksikan amal yang dilakukannya. Mereka orang-orang yang riak ada tendensi dalam amalnya fis sholat wa baik dalam sholat maupun yang lainnya. Sholatnya karena ditampak-tampakkan. Demikian juga sedekahnya, demikian juga ibadah yang lainnya. Nih celah ya, celaan terhadap riak dalam amal. Dikatakan oleh Nabi asyirkul khafi. Syirik yang samar. Kalau syirik yang jelas-jelasan intinya nyembah berhala selain Allah. Tapi kalau ini hatinya yang nyembah, dohirnya tidak. Dohirnya sujud menghadap kiblat, Zahirnya dia menyatakan ia abu dua ia akan nasta'in. Hatinya yang diharapkan adalah manusia. Karena dikatakan syirik yang sama, asyirkul khafi. Wa yamna'unal ma'un dan orang yang celaka dari itu bagi orang yang diwajibkan baginya salat yamna'unal ma'un mencegah al ma'un barang-barang yang remeh. Artinya saking kikirnya, saking meditnya, barang-barang yang remeh itu untuk dipinjemi, dia dipinjemi barang yang remeh tidak mau, apalagi diminta. Maksudnya yang remeh apa? Kal ibroh, jarum, pinjem jarum itu hilang. Takut tidak kembali. Hah? Wal pacul wal gidir panci wal gos'ah apa mangkok eh, ya kalau bahasa sekarang nyile serok lho dikai jadi betul-betul kikir naudzubillah min dalik mereka orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat orang yang riak dan bakhil kikir cerikit ini. Hmm, kata Rasulullah, khoslatani eh, la tastami'ani fi mu'minin. Al-buhlu, al-bukhlu, wa su'ul khuluk. Ada dua perangai yang tidak terkumpul pada orang yang mukmin, kikir dan akhlak yang jelek. Nauzubillah min Hati. Jangan punya penyakit kikir. Diceritakan ada satu orang bakhil, orang kikir ini, orang kikir. Makannya setiap saatnya ikannya kepala kambing. nggak mau lainnya. Sarapan kepala kambing, makan siang kepala kambing, makan malam kepala kambing, alhasil kepala kambing terus. Ajib. Ditanya, "Kenapa ini? Kok makannya kepala kambing terus?" Kalau ini paling aman kata dia. Paling aman, paling awet, paling ekonomis. Maksudnya paling aman kenapa? Kalau anak curu, anak suruh pembantu atau budak anak membeli kambing daging kambing satu kilo kurang setengah on, anak nggak tahu. Diambil dikit, anak nggak paham. Tapi kalau kepala kambing diambil satu matanya kelihatan, diambil satu telinganya kelihatan katanya. Paling aman ini katanya. dia. Terus maksud inti paling ekonomis, paling awet gimana? Anak sarapan dengan mata. Mata aja anak makan. Nanti eh, apa namanya makan siangnya dengan telinga satu, makan malamnya dengan telinga dua, besoknya dengan ilatnya, kemudian ma makan siangnya dengan satu pipi, malam ini dapat untuk beberapa hari gitu dia. Bakhil. Sampai begitu hitungannya. Alhamdulillah ya. Hatta sama dirinya orang bakhil itu akan kikir. Ada lagi ya gitu bakhil. Lagi dia menikmati buatin, makan buatin. Datang sail orang minta. Tahu dia, wah ini orang minta pasti mau minta ini nanti. Masukkan dalam pakaiannya. Belum minta, udah langsung diduli. Anak dengar ente belajar baca Al-Quran sekarang sudah mampu ya baca Al-Quran. Tahu si Sa'il si yang minta ini. Oh bakhil ini orang ini. Iya bisa, nah bisa. Bisa nggak kamu bacakan? Ayo, ayo. Anak kepingin tahu bacaan kamu Al-Quran. Nyelimurkan ini. Oh, bisa, bisa. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. zaituni wa turisinin. Wa hadal baladil amin. Loh, kok wazaitun langsung watini dulu baru wazaitun tinnya ente ente simpan kata dia keluarkan buah tinnya baru kita baca kata dia Alhamdulillah hati-hati penyakit kikir ini Hah? penyakit kikir ini bukhul ini Kadang-kadang nggak bisa dihilangkan kecuali dibungkus dengan kafan itu nanti. Parah, parah. Perangi itu semuanya. Hmm, perangi semuanya. Dan kalau sudah kena penyakit bukhul itu dia akan menjadi orang yang khawful fager takut melarat. Walaupun kaya, takut melarat, takut kurang duitnya. Takut melarat. Nah kalau sudah demikian, Alhamdulillah imannya sudah kronis dah. Eh? Wallahu alam. Ada yang perlu dipertanyakan? Tafadhol.